بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم فصب عليهم ربك سوط نوء عذاب إن ربك لبالمرصاد يرشد أعمال العباد فلا يفوت منها شيء ليجازيهم عليها فأما الإنسان الكافر إذا ما ابتلاه اختبره ربه فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا رد أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر وإنما هو بالطاعات والمعصية وكفار مكة لا ينتبهون لذلك بل لا يكرمون اليتيم لا يحسنون إليه معيناهم أو لا يؤطون حقه من الميراث أو لا يؤطونه حقه من الميراث ولا يحضون أنفسهم ولا غيرهم على طعام إطعام المسكين ويأكلون التراث الميراث أكل اللمة أي شديد لمهم نصيب النساء والشبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع آمالهم ويحبون المال حبا جما أي كثيرا فلا ينفقونه وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة كلا رد بارك, بارك بسم الله والحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Fasabba alaihim rabbuka sautu azab nau'a azab maka Allah menimpakan kepada mereka siapa yang telah diterangkan oleh ayat yang sebelumnya Ad iramadatil imad allati lam yukhlaq bitulah fil bilad kemudian Thamud ladina jabus sakhra bilwat kemudian wa fir'auna dil maka Allah menimpakan kepada mereka macam daripada adab setiap mereka adabnya macam-macam ad uhlikat birih ya tamud uhlikat dicelakakan bisaihah Fir'an wa qawmu uhliku bil gharq. Macam-macam adabnya. Huh? Datangnya adab macam-macam. Inna rabbaka labil mirsad sesungguhnya Tuhan kamu ya Muhammad labil mirsad benar-benar uh, apa ya? memandang dengan mengancam gitu artinya memperhatikan ngawasi mengawasi mengawasi yarsadul a'mal al-ibad selalu mengawasi amal-amal hamba-hambanya fala yafutuhu min hasyai maka tidak ada yang sampai lepas daripada Allah daripada amal-amal tadi itu semuanya diperhatikan sama Allah untuk apa diperhatikan sama Allah liyujaziyahum alaih untuk Allah membalas kepada mereka. Ini seakan-akan peringatan sama orang-orang kafir Makkah saat itu yang ganggu Nabi. Jadi coba ingat-ingat umat yang dahulu. Semuanya hancur kan musuh-musuh Allah. Yang kurang ajar sama para nabi, yang enggak yang menolak dengan ajakan para rasul. Mereka dihancurkan dengan macam-macam azab. Allah sekarang ngawasi kamu. Sebagaimana mereka dihancurkan, maka kamu akan diadab oleh Allah juga hancur kamu nanti gitu. Inna rabbaka labir mirsad. Jadi seakan-akan Allah ini mengendaki kamu tadi itu baik sebenarnya. Hah? Allah mengendaki kamu tadi itu baik. Cuma karena kamu tadi itu enggak mengendaki baik, ya diadab sama Allah. Seperti guru mengendaki muridnya itu pinter. Cuma karena enggak nurut jadi ya cambuk. Hmm? Karena nurut jadi ya cambuk gitu. Kemudian diteruskan fa'amal insan. Adapun manusia yang kafir Idza mabtalahu mazah idah, setelah idah. Ya. Idza mabtalahu idah Jika Allah menguji itu insan yang kafir, eh, Rabbuhu Tuhannya dia, fa akramahu maka memuliakan Tuhannya dia itu kepada insan yang kafir dari itu. Bilmal, muliakan maksudnya di sini dengan harta wakairi atau selain selain harta seperti jah ya seperti kedudukan wana amahu dan menjadi kenikmat itu insan Allah menjadi kenikmat itu insan artinya taladzat bitilkan ni'am dia bisa menikmati itu harta itu kedudukan Fayagul maka dia akan menyatakan Robbi akroman. Ada yang membaca akromani gitu. Ada yang di hadaf ya mutakalimnya ada yang diisbat. Maka kata dia Tuhanku memuliakan aku. Coba lihat, anak punya rumah bagus ini karena Allah muliakan aku duitku banyak, pekerjaan anak lancar ini karena Allah memuliakan aku. Ini dalil karamati indallah. Ini tanda kemuliaan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza idza mabtalahu dan jika menguji Tuhannya dia kepada si insan dari itu faqadara ada yang membaca faqaddara. Juga katanya. kau maka menyempitkan. Hah? Menyempitkan Allah rizki alaihi kepada itu insan rizkahu rizkinya. Dia dijadikan miskin. Ruwet urusannya. Hah? Wayakulu maka insan kafir menyatakan Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Ya menganggap ukurannya kalau tambah hartanya berarti tambah mulia, tambah dimuliakan oleh Allah. Hah? Kalau udah dia tambah pangkatnya, tambah dimuliakan oleh Allah. Ya, keramat tuh, tambah ke pengikutnya keramat katanya. Ini sebetulnya bukan bukan ukurannya orang mukmin itu ngomong gitu itu tambah banyak pengikutnya, tambah bagus rumahnya, masya Allah tambah banyak apa mobilnya, keramat orang itu, Hah? akraman gitu. Kalau tidak punya tuh lihat kualat itu. Hmm? Bukan demikian orang mukmin itu. Orang mukmin ukurannya dengan to'ah dan maksiyah. Walaupun dia melarat, tapi dia tadi itu orangnya soleh, taat kepada Allah, itu karamah dari Allah. Itu kemuliaan dari Allah. Walaupun dia tambah kaya tapi dia maksiat kepada Allah, itu adalah penghinaan sebenarnya dari Allah. Dari Allah. Nanti akan dibahas dari sini. Coba kamu perhatikan ayat ini. Pertama, amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faak akramahu wa na'amahu fayalugulu rabbi ak wa amma idha mabtalahu faqadala arai rizqahu rabbi ahanan kok enggak gini amma idha mabtalahu rabbuhu wa ahanahu kok ahanan di sini nih dinisbatkan kepada orang kafir gitu loh paham ya dari ucapan orang kah orang kafir tapi kalau yang kasih harta faakromahu kepada Tuhan. Apa ini ya? Kita ulangi lagi. Kalau ini dibuat untuk menjawab atau mukobalah amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi Kok tidak menyatakan wa amma idza mabtalahu faahanahu Wa ali rizqahu tapi rabbi ahanan. Sebenarnya kalau orang tidak dikasih duit, tidak dikasih rezeki sama Allah, itu bukan berarti ihana. Belum tentu ihana. Tapi kalau sudah dikasih rezeki, itu sebetulnya fatal daripada Allah. Itu satu berupa ikram, in'am dari Allah. Nih, Kau tak kasih satu miliar. Wah itu berarti kamu diperhatikan. Nah, dikasih nikmat, dikasih nikmat kamu. Kamu tidak tak kasih, bukan berarti penghinaan. Tidak dikasih, itu aja. Bukan berarti itu penghina. Penghinaan sebenarnya. Kalau kamu tadi itu dikasih satu miliar, yang satu tak antem, baru itu. Yang kedua itu bentuknya ihana. Kalau tidak dikasih, ya berarti Enggak oh, dapat muli kemuliaan gitu. Bukan berarti penghinaan sebenarnya. Jadi mereka itu pandangannya cuma dua. Ini dapat rezeki, wah dikasih nikmat sama Allah. Enggak dapat rezeki berarti enggak kasih nikmat sama Allah. Enggak sebenarnya. Apa di, dihinakan oleh Allah? Enggak sebenarnya. Kamu enggak dikasih nikmat. Selesai, kelas. Kecuali kalau berubah, ini dikasih sehat, kamu dikasih sah, sakit, ini dikasih uh, apa namanya uh, ilmu kamu dikasih bodoh misalnya nah, itu lain itu perbedaan tapi kalau misalnya ini tambah ilmunya kamu nggak tambah kelas dia ditambah dimuliakan oleh Allah maafi muskilah nah jadi pandangannya orang kafir tidak demikian dia memandang Tuhannya dengan suudon eh? dia memandang Tuhannya dengan suudon Rada kalla ditolak ini semuanya. Laisal ikramu bil ghina, bukanlah Allah itu memuliakan karena kekayaan. Wal ihana bil faqr atau penghinaan dari Allah itu dengan kefakiran. Enggak. Innama huwa hanya saja itu semuanya bi ah, dengan sebab taat ikram itu. Kemudian ihana itu bil maksi bil maksiyah. Wa kufar Mekah Orang-orang kafir di Mekah layan tabihuna lidalik. Mereka tidak sadar dengan itu. Dia menganggap kalau mereka kaya kemudian pengikutnya Nabi itu fakir. Oh, nih. Buktinya kalau Allah muliakan kami, kita kaya-kaya, inti pengikutnya melarat-melarat. Paham ya? tabihuna lidah lidalik. Nah, kemudian Allah menjelaskan nih. Bagaimana dikatakan mulia kalau model begini nih? Bala yukrimunal yatim. Bahkan mereka tidak menghormati anak yatim. Hah? Artinya la yuhsinuna ilaih. Mereka tidak berbuat baik kepada anak yatim. Ma'aghinahum padahal mereka kaya-kaya. Anak yatim terlantar semuanya. Ini pertama pertama. Gak perhatian sama anak yatim kok dikatakan ikram. Kaya tapi gak perhatian sama anak yatim, keluarganya yatim diterlantarkan. Ada lagi yang menyatakan ay yu'tunahu haqqahu. Mereka orang kafir Mekah tadi itu yang menyatakan akroman tadi itu karena banyak hartanya, mereka tidak memberikan kepada anak yatim haknya dia, merampas haknya hartanya dia. Minal miras daripada harta wari warisan. Timbul pertanyaan, surat ini surat apa? makia atau Madaniyah? Makia ya. Kalau dikatakan ini makia. Kemudian miras tadi itu madaniyah. Dikatakan miras itu adalah mada ya, surat miras ayatul irith itu ada madaniyah kan. Nah, kemudian gimana ini? Mereka dikatakan mengambil hartanya anak yatim. Nah, mereka orang-orang Arab saat itu mengikuti syariatnya Nabi Ismail atau syariatnya Nabi Ibrahim Ibrahim. Ada warisan yang dibagi untuk anak-anak yatim itu. Tapi mereka tidak menjalankan dan mereka mengambil harta dari itu. Eh? Wala balla yukrimuna yatim wala yaha wala yahudduna dan mereka tidak menganjurkan ada qiraah wala yahabbuna dan mereka tidak saling menganjurkan anfusahum diri mereka wa ghairahum dan juga selain mereka ala ta'amil miskin ala it'amil miskin. Ta'am bimana it it'am. Mereka tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Enggak peduli sama orang miskin kok. Hah? Enggak peduli sama orang miskin. Walaupun kaya enggak peduli sama orang miskin. Wa ta'kuluna turas ay al-miras. Dan mereka memakan harta warisan. Hatta nisahum milik perempuan-perempuan diambil sama mereka aklan lama aklan jam'a Aisyah didal lamam mereka habis-habisan dah dimakan harta warisan dari itu Nasi nisa bagian daripada perempuan wasibian dan anak-anak kecil minal miras daripada warisan ma'a nasibihim minhu padahal mereka juga dapat warisan daripada berdapat bagian daripada warisan itu tapi diambil au ma'amalihim wa yuhibbunal mala hubban jama dan mereka tadi itu mencintai harta cinta yang sangat di mana cinta yang sangat di sini apakah diciumi duitnya mobilnya bukan maksudnya fala yunfigunahu Saking cintanya enggak mereka mau pisah, enggak mau dinafakohkan. Kelas. Hah? Anak masih kadang-kadang dipisah, tapi kalau duit enggak haram untuk dipisah. Nah, wala nahu. Wa fi qira'ah dalam qira'ah bil faugonia, Hah? Fil af'alil arba'ah. Kalau tadi ini bitah tahtiniyah eh, fala yukrimun yaknya eh, pakai ya titiknya di bawah ini fala tuqballa tukrimunal yatim wala yahuddun wala tahudduna atau wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turuta akal lamma ada wa ya'kuluna turuta akal lamma wa tuhibbuna wa yuhibbuna wa tuhibbuna al mala hubban jama empat fi'il dari itu nah, di sini sebenarnya menjawab daripada Iktigatnya orang-orang kafir Mekah yang dia menyatakan pengikutnya Muhammad fakir-fakir, kita orang-orang kafir kaya-kaya. Ini dalil bahwa kalau yang kaya dimuliakan oleh Allah, yang miskin dihinakan oleh Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita Allah menjawab Bukan itu Inti walaupun kaya nggak berarti sama anak miskin kok eh, Orang miskin nggak berarti sama anak, yatim kok ya. Malah inti walaupun kaya Dolim lagi inti makan hartanya Eh, perempuan yang kan makan hartanya anak anak yatim. Nah, ini e, jawaban bagi bagi mereka keyakinan daripada mereka tadi itu. Wallahu a'lam. Hat. Pertanyaan saya, kalau pakai tak itu apa khitabnya orang mukmin? Apa? Kalau pakai tak khitabnya apa orang mukmin? Tukrimuna tahan nah, Lah, hitopnya kepada orang kafir. Kalau ini mensifatkan, kalau itu tadi langsung khitab itu iltifat kalau nggak salah itu istilahnya ya. Wajah kira. Hmm? Wajah kira. Wajah kira. Iya iya. Jadi termasuk ada enggak artinya kalau bala balla tukrimuna yatim mengenai istilah tadi itu mensifatkan orang-orang beriman kemudian bala balla tukrimuna yatim itu kepada orang-orang kafir maksudnya kamu itu loh Hah? Tidak begini, kamu itu tidak begitu gitu maksudnya. Hmm. bukan kepada orang mukmin itu. Jadi ada ada menyatakan yukrimun, ada menyatakan tukrimun atau yahuddun, ada menyata yahabbun. Ada lagi tahabun gitu, ada qiraah gitu. Nah, ada di sini uh, bukan wasiat saja. Mereka tawarathun cuma ala syariat Ibrahim, syariat Ismail. Ya itu itu mutlak itu, bukan berarti mereka mereka melakukan itu tidak. Jadi eh, itu kan sebelum ada warisan dianjurkan untuk membuat wasiat gitu. Tapi eh, eh perat, eh, mereka sudah melakukan warisan tadi itu daripada syariah Ibrahim. Memang dianjurkan untuk wasiat. Untuk dianjurkan wasiat sebelum ada irith tadi itu. Tapi ketika ada irith telah wasiat telah waris kan gitu. Hmm. Dianjurkan untuk wasiat ya. Wajib, wajib untuk wasiat ya. Kalau tadi dinisbahkan pada orang kafir, kalau sekarang misalkan kita dalam keadaan yang tidak baik ekonominya, yang mengatakan semacam ini adalah keluarga atau bahkan orang tua kita yang sama-sama muslim. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal semacam ini? Ya, bukan berarti hukumnya kafir ya. Kalau misalnya orang kafir nggak sholat, kemudian ada orang muslim nggak sholat, apakah itu kafir? Enggak, berarti ngamalkan amalannya orang kafir tapi nggak kafir. Etikotnya sama. Kadang-kadang eh, eh, apa namanya orang Muslim bisa berbuat dengan yang dilakukan oleh orang yang kafir. Semenjak tidak eh, eh ada tasdik, ada iman, tetap kita hukumnya di orang Muslim. Ya, sama dengan tadi itu. Kok makan artinya ayatim tim seperti orang kafir ini ya seperti, bukan kafir berarti, masih seperti kok. Hmm? Ya, ya. Karena itu ada yang mengartikan mantaraka muta muta'ammidan fagot kafara jiharan itu fagot kafara di sini ada yang menyatakan itu adalah kufru nikmah ada ada fagot kafara jiharan mantaraka salah jahidan mangkafir beneran atau fagot kafara ai kaman kafara Hah? seperti orang yang kafir berarti tidak sholat tadi itu terang-terangan nggak sholat fagot kafarai eh? fagot kafara dia telah berbuat kekufuran ah, bukan kafir telah melakukan kekufuran